jamaah pengajian rahimakumullah taala. Pertama-tama tentunya kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpah nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama di pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah taufik kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan pertolongan serta kemudahan untuk kita berkumpul di majelis kita yang mulia. Dalam rangka kita mempelajari syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia dan sempurna. Karena dengan mempelajari syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia dan sempurna, maka itu adalah merupakan pintu dari pintu-pintu kebaikan bagi kita yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di hadapan Allah taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini kita akan mempelajari salah satu pokok pembahasan yang terkait dengan disyariatkannya kita itu untuk menuntut ilmu menimba ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya maupun rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnahnya memerintahkan kepada kita untuk menimba ilmu agama. Dan di antara sekian banyak ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hamba-hambanya untuk menimba ilmu agama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan falaula nafara min kulli firqatin ta firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun falaula nafara min kulli firqatin minhum kenapa tidak ada segolongan atau beberapa orang dari satu kaum di mana mereka itu bertafakuh, menimba, menuntut ilmu agama. liung Liungdiru kaumahum idha roja'u, Yang tujuannya adalah orang-orang tersebut yang telah menuntut menimba ilmu agama. Merekalah yang akan memberikan peringatan kepada kaumnya. Apabila mereka kaum tersebut itu kembali. La'allahum yarji'un Mudah-mudahan eh, yahdarun mudah-mudahan dengan peringatan nasihat yang diberikan oleh kelompok yang mau menimba menuntut ilmu agama mereka itu kembali takut kepada Allah Subhanahu wa taala Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan salah satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung anjuran ataupun perintah untuk menimba ilmu agama. Dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Ay yata'allamul ilma syar'iyyah" wa ya'lamu ma'aniyahu wa yafqahu asrarahu wal yu'allimu ghairahum wal yunziru Maknanya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ayat yang ke-122 dari surat At-Taubah. segolongan daripada satu kaum yang diperintahkan yang dianjurkan untuk menuntut ilmu kata Syekh liyata'allamul ilma syar'i hendaknya mereka itu mempelajari ilmu yang syar'i ilmu yang sumbernya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Wa ya'lamu ma'aniyahu. Dengan mereka itu mau belajar, mereka itu akan mengetahui makna-maknanya. Wa yafqahu asrarahu dan mereka itu akan memahami rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ilmu yang syar'i. Setelah mereka itu belajar, setelah mereka itu mengerti, setelah mereka itu memahami, maka tahapan yang berikutnya adalah wali'u'allimu ghairahum hendaknya mereka itulah orang-orang atau menjadi orang-orang yang mengajarkan ilmu yang syar'i tadi kepada orang lain. Dan di samping itu tujuan yang berikutnya adalah waliyung diru kaumahum idza raja'u ilaihim Kaum yang mereka itu belajar hendaknya mereka itu memberikan peringatan ke kepada kaumnya. Mungkin sebagian daripada kaumnya itu kembali dari medan jihad. Jihad fi sabilillah maka kaum yang mereka telah mempelajari ilmu yang syar'i, memahami makna-maknanya dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ilmu syar'i yang eh, ilmu syar'i tadi menjadi pihak yang memberi peringatan terhadap kaumnya. Inilah tatanan atau salah satu gambaran tatanan kehidupan masyarakat yang islami. Sebagian menjadi penyebab kebaikan bagi sebagian yang lainnya, sebagian menjadi penasihat bagi sebagian yang lainnya. Fafi hadihi fadilatul ilmi. Maka terdapat di dalam ayat yang mulia ini keutamaan daripada ilmu, keutamaan daripada ilmu yang syar'i. Khususan al-fiqhu fiddin, terkhusus adalah pemahaman yang benar di dalam agama. wa annahu ahammul umuri wa anna man ta'allama ilman fa alaihi nashruhu wa bathuhu fil ibad bahwasanya ilmu yang syar'i itu adalah merupakan perkara-perkara yang paling penting termasuk urusan yang paling pokok Karena ilmu syar'i itu adalah merupakan modal, merupakan dasar bagi kebaikan bagi pemiliknya maupun pihak yang lainnya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullahu taala. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala wa anna man ta'allama ilman dan bahwasanya barang siapa yang telah mempelajari ilmu yang syar'i ilmu kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala wajib atas dia untuk menyebarkan ilmu. Wajib atas dia untuk mengajarkan ilmu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Wa nasihatuhum fi dan wajib atas dia orang yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia nikmat ilmu untuk menasehati kaumnya dalam perkara ilmu yang syar'i. Kenapa demikian? Masyarul muslimin rahimakumullah. Fa inna intisharal ilmi anil alim min barakatihi wa ajrihi alladhi yunmi karena tersebarnya ilmu ilmu yang syar'i ilmu nubuwah ilmu kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebarnya ilmu dari seorang yang alim dari seorang yang berilmu maka ini adalah termasuk daripada barokahnya ilmu. Termasuk adalah pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berilmu. Yang pahalanya itu akan terus. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza matal insan qata'a amaluhu illa min thalathin faminha aw ilmin yuntafa'u bih. Apabila seseorang itu telah meninggal maka amalan-amalannya itu terputus. Kecuali tiga perkara. Yang pemiliknya itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan darinya. Salah satu di antara tiga perkara yang terkaitan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang kita pelajari pada pagi hari yang mulia ini adalah au ilmin yung bih ilmu yang diambil manfaatnya. Nah, kalau orang itu diberikan nikmat ilmu, kemudian ilmu tersebut diajarkan, yakni kepada saudara-saudaranya yang lainnya. Kemudian dengan sebab itu si pemiliknya akan terus mendapatkan kebaikan, terus akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang diajarkan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan terhadap satu amalan kebaikan, maka dia itu akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang mengamalkan kebaikan. Semakin banyak orang yang diajari, yang dengannya dia itu mengamalkan kebaikan, maka semakin banyak pahala yang akan dia dapatkan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghari ayang kusamin ujurihim syai'a." Aku kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, Barang siapa yang memberi pengajaran yang baik, barang siapa yang memberikan pendidikan yang baik, contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan itu, dan akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikuti apa yang dia ajarkan, apa yang dia tuntunkan tanpa mengulangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Tambah semakin banyak. Ini semuanya menunjukkan barokahnya ilmu, keutamaan ilmu. Maka jadilah kita itu orang-orang yang berilmu. معاشر المسلمين رحمكم الله تعالى وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون فأي منفعة حصلت للمسلمين منه Adapun tatkala seorang yang berilmu itu tidak mengajarkan ilmunya, tidak menyebarkan ilmunya, tidak mendakwahkan ilmunya, dia pakai sendiri. Dia tidak ajarkan kepada saudaranya tanpa dia dakwahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan mauizah yang hasanah. Tidak diajarkan kepada orang-orang yang jahil yang mereka itu belum mengetahui, dipakai sendiri, disembunyikan sendiri. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, fa ayyu manfaatin hasalat lil muslimina min. Maka kemanfaatan apa yang akan didapatkan oleh kaum muslimin dengan sebab keberadaan orang alim itu. Orang yang alim yang tidak mau mendakwakan, yang tidak mau mengajarkan, yang tidak mau menyebarkan ilmunya. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala, manfaat apa? adanya orang-orang alim di tengah-tengah masyarakat tidak ada tidak memberikan kemanfaatan kepada tetangganya tidak memberikan kemanfaatan kepada saudaranya tidak memberikan kemanfaatan kepada anaknya tidak memberikan kemanfaatan kepada kedua orang tuanya tidak memberikan kemanfaatan kepada bangsa dan negaranya paling pol kata Syekh Abdurrahman bin Nasir sadi rahimahullah wa ghayatuhu an yamuta fayamut ilmuhu wa tamaratuhu Paling puncaknya kalau orang alim itu seperti itu keadaannya. Mati. Kemudian matilah ilmunya. Dan hilanglah buah darinya. Wa hadha ghayatul hurmani liman atahu Allahu ilman wa manahahu fahman. Inilah puncak. Wanafillah hafidhakumullah ta'ala hurman kerugian bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia nikmat ilmu dikaruniakan kepada dia itu pemahaman yang benar akan tetapi dia itu tidak mau mengajarkan, tidak mau mendakwahkan, tidak mau menyebarkan. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala ini adalah ayat yang pertama. Jadi tatanan masyarakat itu akan menjadi baik Minimal kalau ada sebagian daripada masyarakat itu ada yang belajar. Belajar, belajar, belajar. Kemudian dia akan mengajarkan kepada masyarakat yang lainnya. Terus apakah dalam bentuk TPA-nya, pengajian bapak-bapaknya, pengajian ibu-ibunya, pengajian remajanya, dididik yang akidah yang sahihah, dididik yakni ibadah yang dibangun di atas sunnah jadilah yakni masyarakat tersebut itu adalah masyarakat yang berbarokah Adapun ayat yang kedua Wa mimma amarana Allahu bihi su'alu ahli ilmi dan di antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dengannya adalah kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Jadi tatkala kita mau mengerjakan sesuatu, mau mengamalkan sesuatu, mau eh, menghadapi suatu permasalahan, Apakah permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya, apakah kepermasalahan dengan yakni anaknya, permasalahan dengan tetangganya, permasalahan di dalam masyarakatnya, bahkan yakni permasalahan di dalam berbangsa dan bernegaranya. Terkait dengan permasalahan agama, ternyata kita itu tidak tahu cara supaya kita itu terbimbing dan tertuntun adalah bertanya, meminta kepada orang yang berilmu bimbingan dan tuntunan. Haitsu qala Allahu azza wa jalla di mana Allah azza wa jalla berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, yakni ahlul Quran, ahlu sunnah, ahlul ilm, orang yang berilmu ilmu syariah, ilmu nubuwah, ilmu kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala fahmi salafil ummah. Kata Allah, "Fas'alu ahla dzikri," bertanyalah kepada mereka ahli dzikir apabila kalian itu tidak mengetahui. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya yakni Taisir Karimir Rahman kata beliau rahimahullah taala hadhil ayatu ammatun fi kulli mas'alatin min masail din usulihi wa furu'ihi ayat ini Terdapat di dalamnya perintah kepada kita untuk bertanya kepada ahlul zikir, yakni kepada ahlul ilmi, permasalahan yang kita tanyakan kepada mereka umum. Baik itu permasalahan-permasalahan agama, yakni terkait dengan permasalahan-permasalahan agama yakni permasalahan yang intinya perkara yang paling pokoknya maknanya adalah perkara etiqadiyahnya permasalahan keyakinan permasalahan keimanan permasalahan prinsip-prinsip agama ataupun permasalahan-permasalahan amalan yang lainnya Idalam yakun indal insani ilmun minha an yas'ala man ya'lamuha. Apabila seseorang itu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka cara yang dia lakukan dan itu adalah cara yang benar bertanya kepada orang yang mengilmuinya, bertanya kepada ahlinya. Jangan bertanya kepada orang yang jahil. Ibaratnya orang yang fakir ketemu dengan orang yang miskin. Baik. Atau sebaliknya, orang yang miskin mengeluhkan permasalahan kehidupan ekonominya kepada orang yang fakir. Tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Atau orang yang buta ingin yakni berjalan ke satu tempat yang dimintai untuk menuntun adalah orang yang buta pula. Tidak ada manfaatnya. Tapi yang dilakukan oleh seorang tatkala menghadapi satu permasalahan, khususnya adalah permasalahan-permasalahan agama, tidak tahu ilmunya, bertanya kepada ahlinya. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah, "Fafihi al-amru bi ta'allumi wa su'ali li ahli ilm." Maka terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini perintah untuk belajar. Ini perintah untuk belajar dan sekaligus perintah untuk bertanya kepada ahlinya, yakni orang yang berilmu. Jangan sampai bertambah umur, nggak bertambah ilmunya. Baik. Semestinya kita itu bertambah umur, yang dimana bertambah umur itu semakin bertambah permasalahan kehidupannya, permasalahan agamanya, semakin rajin di dalam belajar agama. Kalau dulu sebelum punya anak atau sebelum punya istri, tanggung jawabnya pada diri. Harus belajar. Sudah menikah, tanggung jawabnya tambah. Semestinya semakin semangat di dalam belajar. Tambah lagi punya anak. Tambah tanggung jawab. Kalau dulu tidak tidak ada kewajiban untuk mendidik anak, setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia itu punya anak lah. ini tambah kewajiban, tambah rajin belajar. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Walam yu'mar بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم Walijabatu amma alimuhu. Kalau orang yang bodoh, kewajibannya adalah belajar. Tatkala menghadapi permasalahan, oh saya belum pernah belajar. Tapi saya harus menghadapi permasalahan itu. Apa yang dilakukan? Bertanya kepada ahlul ilm. Tugasnya belajar dan bertanya. Ini orang yang bodoh. Adapun orang yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada dia itu ilmu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dan tidaklah diperintahkan seorang hamba itu bertanya kepada mereka ahlul ilmu yakni orang yang berilmu kecuali dikarenakan wajib atas mereka orang-orang yang berilmu untuk apa? Mengajarkan. Bukan karena profesi. Bukan karena yakni sudah memiliki ilmu itu adalah merupakan pintu untuk meng mengais rezeki. Lah, kewajiban bagi dia untuk mengajarkan ilmu wal ijabatu amma alimuhu dan wajib bagi mereka orang-orang yang berilmu untuk menjawab berbagai macam permasalahan-permasalahan agama yang diajukan kepada mereka sesuai dengan apa yang telah mereka itu mengilmuinya. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala wa fi takhsisi su'ali bi ahli ilmi wal bi ahli dzikri wal ilmi nahyun an al ma'ruf bil jahli wa adamil ilm kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut fas'alu ahla dzikri bertanyalah kepada ahlu zikir, ahlul ilm, orang yang berilmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada kita hamba-hambanya tatkala kita itu menghadapi satu permasalahan agama dalam keadaan kita tidak mengetahui apa ilmunya kita diperintahkan untuk bertanya kepada mereka alul ilm Tidak bertanya kepada yang lainnya. Maka terkandung di dalam pengkhususan ini larangan tatkala kita itu menghadapi permasalahan dari permasalahan-permasalahan agama bertanya kepada orang yang sudah benar-benar diketahui kebodohannya orang yang bodoh kita tanya nambah masalah Ini. Orang yang tidak memiliki ilmu, kita tanya berkah kepadanya, sama. Sebagaimana yang tadi kita telah yakni nyatakan, Masyarul muslimin rahimakumullahu taala, yakni orang yang fakir meminta kepada orang yang miskin atau sebaliknya. Orang yang buta bertanya kepada orang yang buta yang lainnya. Wanahyun lahu an yatasadda Dan larangan bagi orang yang bodoh. Orang yang tidak memiliki ilmu untuk menghadapi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu. Tidak boleh. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Perhatikanlah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan. Idza wusidal amru li ghairi ahlihi falyantadiris sa'ah. Apabila satu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, kita tidak tahu, bertanya kepada orang yang bodoh pula, hancur, sesat. Perhatikanlah apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nyatakan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah la yaghbidul ilma intiza'an yantasi'u minan nas, walakin yaghbidul ilma biqabdil ulama'." hatta lam yubqi aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'tau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut yakni ilmu dari hamba-hambanya dengan sekali cabut. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya dengan cara mematikan atau membafatkan yakni ahlinya, orang-orang yang berilmu. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan seorang alim pun akibatnya masyarakat. Yang di tengah-tengah mereka itu tidak ada orang-orang yang berilmu. Mereka akan menjadikan pembimbing mereka, penuntun mereka, pengarah mereka, pemimpin mereka orang-orang yang bodoh. Dan di mana pimpinan-pimpinan yang bodoh tadi, tatkala masyarakatnya itu mengadukan berbagai macam problematika kehidupan mereka, khususnya problematika kehidupan agama, maka pimpinan-pimpinan yang bodoh tadi menjawab dengan tanpa dasar ilmu. Apa akibatnya? Dallu wa sesat dan menyesatkan. Jadi masyarakat itu semakin bingung masalah agama. Padahal agama itu mudah. Karena apa? Karena ini loh orang-orang yang bodoh, pimpinan-pimpinan yang bodoh di tengah masyarakat. Malu untuk menjawab aku nggak tahu. memaksa masakan diri menjawab berbagai macam permasalahan agama yang tidak ada ilmu pada mereka. Apa akibatnya? Dallu wa adallu. Sesat dan menyesat. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Adapun di antara hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perkara ini adalah Baik, ini ini adalah athar afwan. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Inna ahadakum lan yazala bi khairin." Mattaqallaha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu senantiasa terus-menerus di dalam kebaikan selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama seorang hamba itu berada di dalam ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu berada di dalam kebaikan. Wa idza syakka fi nafsihi syai'un sa'ala rajulan aliman fashafahu minhu. Dan apabila dia itu ragu-ragu, bimbang, tentang satu perkara. Dia pun bertanya kepada seorang yang alim. Dan di mana si alim tersebut memberikan terapi kesembuhan. yakni terhadap dia. Karena ketidaktahuannya. Karena bodoh itu adalah penyakit. Yang mayoritas daripada kita tidak menyadari kalau kebodohan itu adalah penyakit. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fasyafahu minhu. Maka dia sembuh. Yani dari apa yang dia itu tidak tahu tentang ilmunya. Karena apa? Karena bertanya kepada ahlul ilm. Wa ausyaka alla tajiduhu. Dan hampir-hampir kalian tidak mendapati ahlul ahlul ilm yang bisa memberikan terapi, yang bisa memberikan pengobatan terhadap kebodohan yang ada pada diri kalian. Masyarakat muslimin rahimakumullahu taala. Selanjutnya dinukil perkataannya Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala Yalzamu kullu mu'minin wa mu'minatin idha jahila syai'an min dinihi an yas'ala anhu. Kata Ibn Abdul Bar rahimahullah taala wajib atas setiap mukmin maupun mukminah apabila dia itu tidak mengetahui satu permasalahan satu perkara daripada perkara-perkara agama kewajiban dia adalah bertanya kepada ahlul ilm tentang permasalahan yang dia tidak ketahui. Dan kalau kita kesimpulkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak memiliki ilmu itu kewajibannya belajar. Nah, kemudian ternyata di dalam kehidupannya dia itu belum mempelajarinya, tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia harus menghadapinya. Cara yang kedua, yakni ada bertanya kepada orang yang berilmu untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan bimbingan dan tuntunan. Jangan dipaksa-paksa. Yani memaksa-maksa diri untuk menjawab, untuk menghadapi dengan dasar kebodohan. Tidak boleh. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Tatkala orang itu tidak mau belajar, tidak mau bertanya. Orang-orang yang memiliki ilmu tidak mau mengajarkannya, tidak mau mendakwahkannya, tidak mau menyebarkannya maka yang demikian itu adalah merupakan penyebab-penyebab yang akan menjadi sebab hilangnya agama. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Muhammad ibn Fadl eh, rahimahullahu taala Zihabul Islam min arba'atin Islam itu akan hilang. yakni syariat Islam itu akan hilang karena tiga golongan berikut, eh, empat golongan berikut ini. Awaluhu yang pertamanya la ya'maluna bima ya'lamun. Golongan orang-orang yang mereka itu tidak mau beramal dengan apa yang mereka telah ilmui. Sudah memiliki ilmu, tidak mau beramal. Sebagaimana tadi. Taib. Yani yang telah dijelaskan, kalau yang namanya orang itu memiliki ilmu, tidak mau beramal, tidak mau mendakwahkannya, paling pol mati Mati pula, hilang pula ilmunya dan buah yang didapatkan dari ilmu. Ini golongan yang pertama. Jadi ilmu Anda hanyalah sekedar pengetahuan. Kalau sudah ketah, eh, sudah diketahui sudah selesai. Adapun golongan yang kedua wasani ya'maluna bima la ya'lamun orang-orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Awur. Dasarnya adalah perasaannya. Kenapa kamu beramal? Karena celes. Karena mantep. Karena dengan aku melakukan amalan ini tenang. atau karena eh, yakni apa yang dituntunkan oleh kiai saya, guru saya, ustadz saya. Bukan dasarnya ilmu agama. Atau dasarnya itu adalah akal-akalan, logika semata. Nah, ilmu agama Islam itu akan hilang diantaranya dengan sebab mereka ini. Ya'maluna bima la ya'lamun. Beramal dengan tanpa ilmu. Adapun yang ketiga wasalisu la yata'allamuna ma la ya'lamun. Sebab yang ketiga adalah golongan orang-orang yang tidak mau belajar. yakni tidak mau mempelajari segala sesuatu yang mereka tidak ketahui. Coba dalam kehidupan masyarakat ini tidak ada tidak ada orang yang mau belajar. yakni agama, tidak mau sampai pada tingkatan tidak ada satu orang pun yang bisa baca Al-Quran. Ada ya orang yang dianggap yakni bisa membaca Al-Quran. Yang dibaca apa? Surat Yasin. Bacanya kok dari kiri ke kanan. Bukan dari kanan ke kiri. Apa sebabnya? Apa? Bukan terjemah jadi apa namanya Yasin itu tulis Yasin jadi loh kok dari kiri ke kanan pak baca Al-Quran itu sudah dianggap yang paling topnya kenapa keadaan masyarakatnya tidak mau belajar menjadikan ilmu agama hilang ada pun yang keempat warabi yamnauna nasa minata'allum yakni golongan orang-orang yang menghalangi orang lain untuk belajar dilarang wah ekstrem ini ini garis keras oh ini adalah anak buahnya ISIS Wahabi ataupun yang lain sebagainya. Lah dialangi, dialangi, dialangi. yakni orang dari mempelajari ego ilmu agama yang syar'i. I maka dengan sebab masyarakat itu dihalangi dari mempelajari ilmu agama yang syar'i, maka yang demikian itu akan menjadi penyebab hilangnya ilmu agama dalam masyarakat tersebut. وعلق عليه الذهبي رحمه الله تعالى بقوله dan di mana Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memberikan komentar terhadap apa yang dinyatakan oleh Muhammad bin Fadl rahimahullahu taala hadhihi nu'utun hadhihi nu'utu ru'usil arab wa turk wa khalqin min jahalatil ammah falau amilu biyasirin ma arafu la aflahu Al-Imam Adzhabi rahimahullahu taala mengomentari apa yang menjadi perkataannya Muhammad bin Fadl rahimahullahu taala hadhihi nu'utu ru'usil Arab wa Turk wa khalqin min jahalatil amma. apa yang disebutkan keempat golongan tadi ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh pimpinan-pimpinan Arab pimpinan-pimpinan Turki, pimpinan-pimpinan masyarakat makhluk yang bodoh secara umum. Falau amilu biyasirin ma'arafu la'aflahu. Mengomentari yang pertama. Kalau saja mereka itu mau beramal Sedikit saja apa yang mereka itu telah ilmui, sungguh mereka itu akan bahagia, mereka itu akan selamat. kata tadi yang pertama, la ya'maluna bima ya'lamun. Mereka orang-orang yang tidak mau beramal dengan apa yang mereka telah ilmui. Nah, kalau saja mereka itu mau mengamalkan sedikit saja apa yang mereka itu telah ketahui, apa yang mereka itu telah ilmui, mereka itu akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Karena yang selamat itu adalah orang yang terkumpul padanya dua perkara. Al-ilmu nafi wal amalus soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Adapun komentar Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala terhadap golongan yang kedua, walau waqafu anil amali bil bida'i la waqafu eh, la wufiqu afwan. Kalau saja mereka itu mau berhenti dari melakukan amalan-amalan bid'ah. Amalan bid'ah itu adalah mengamalkan sesuatu dengan tanpa ilmu dengan tanpa dasar wahyu. Nah, kalau saja mereka itu berhenti dari melakukan amalan-amalan yang beda, lawufiku, sungguh-sungguh mereka itu akan mendapatkan hidayah atau taufik. Tapi golongan yang kedua itu ya'maluna bima la ya'lamun. Mereka itu mau mengamalkan sesuatu yang mereka itu tidak memiliki ilmu, terjatuh pada beda, terjatuh pada mungkar. Baik. Adapun komentar terhadap golongan yang ketiga. Walau fattashu an dinihim Wasalu ahla dzikri la al hiyal wal makri la saidu. Kalau saja mereka itu mau mengkoreksi, mau meneliti, mengevaluasi agama mereka sendiri. Dan mereka itu mau bertanya kepada ahlu zikir, yakni ahlul ilm, bukan ahlul hiyal, orang yang ahli di dalam makar, ahli di dalam politik. Bertanyanya kepada ahlul ilm. tahir, sungguh mereka itu akan bahagia. Golongan yang ketiga, la yata'allamuna ma la ya'lamun. Mereka itu tidak mau mempelajari segala sesuatu yang mereka tidak tidak ilmui. Salah satu bentuk belajar adalah apa? Menyadari kita bodoh, kemudian mendorong untuk belajar. Menyadari kita tidak mengetahui, bertanya kepada ahlinya. Bal yu'riduna anit ta'allumi tayhan wa kasalan. Bahkan mereka itu berpaling dari belajar, nggak mau belajar, bodoh nggak mau belajar memiliki penyakit nggak mau berobat. Masyarul muslimin rahimakumullah taala, maka jadilah hina. Tidak mau belajarnya karena melecehkan, karena kemalasan. Masyarul muslimin rahimakumullah taala, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, fawahidatun min hadihil khilal murdiyatun fa kaifa biha idzajtama'at Salah satu sifat daripada sifat-sifat yang jelek yang disebutkan di dalam ucapannya Muhammad bin Fadl rahimahullahu taala ini saja jelek, rendah, menghinakan, mengsengsarakan. Maka bagaimana kalau sampai sifat-sifat yang jelek tadi itu terkumpul? Ini Bagaimana kalau seandainya sifat-sifat yang jelek tadi, empat sifat yang jelek tadi itu terkumpul? Fama dhannuka idan dhamma ilaiha kibrun wa fujurun wa ijramun wa tajahru eh, wa tahjahruhumun. Alallahi nas'alullah al-afiyah. Sudah kalau terkumpul saja itu jelek. Maka bagaimana Bagaimana apa yang menjadi perasaan kamu, apa yang menjadi penya, apa, apa istilahnya pendapatmu apabila sifat-sifat tadi itu terkumpul ditambah lagi sombong, jahat, taib angkuh dan berbagai macam sifat-sifat yang lainnya. Nas'alullah al-afiyah. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala menyadarkan kepada kita yakni hendaknya kita itu belajar agama demi keselamatan kita demi keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti demi keselamatan kita demi keselamatan yakni keluarga kita demi keselamatan anak-anak kita, demi eh, kemas, eh, keselamatan dari masyarakat kita, bahkan sampai pada tingkatan bangsa dan negara kita. Belajar kalau tidak tahu menghadapi satu permasalahan, bertanya kepada alul ilm. Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah tu taufik kepada kita untuk mau belajar. Hidayah itu taufik kepada kita untuk diberikan kemudahan di dalam memahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah itu taufik kepada kita untuk menjadikan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, melahirkan amalan-amalan yang soleh sampai kita itu dijemput oleh malakul maut roh-roh kita dibawa oleh yakni malaikatur rahmah menghadap Allah tabaraka wa taala dalam keadaan mendapatkan ampunan dan keridoannya amin ya rabbal alamin Allahumma taqabbal minna innaka anta samiul alim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin